kepada seluruh pendengar di penjuru dunia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hadirin para pendengar Hari ini adalah hari yang spesial tanggal 1 Hijriah Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang punya keberanian Untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi Dan menetapkan visi ke depan Sehingga langkah-langkah hidup ini kian tentram dan kian berprestasi Tiada Tuhan selain Allah yang maha mendengar Dialah yang mendengarkan kita Menyaksikan Dengan izin Allah Kita bisa bersilaturahmi Lewat udara, lewat satelit, lewat radio Kita tidak bisa saling melihat satu sama lain Tapi Allah maha melihat kita tidak bisa berkomunikasi utuh Tetapi Allah menguasai setiap hati kita Kemarin salah seorang sahabat menceritakan bagaimana hubungan antar orang bisa menjadi lebih baik. Katakanlah ada satu titik dengan banyak tali di bawahnya. Bisa segitiga atau seperti prisma. Ada bulat, bulat, bulat, bulat. Talinya jauh, pusatnya satu. Coba dibayangkan ada satu pusat di atas dengan tali berbagai ke bawah banyak beragam. Nah titik-titik di bawah itu adalah kita. Yang di atas pusatnya itu Allah. Kalau semuanya bergerak menuju Allah, maka lama-lama satu sama lain akan semakin dekat. Semakin dekat Sampai makin dekat dengan Allah Maka dekatlah yang di bawah itu yang naik naik naik ke atas tetapi kalau jauh dari pusatnya Allah maka tidak akan bisa dekat kalau diibaratkan dalam rumah tangga juga begitu bagaimana suami istri bisa menjadi sangat dekat kalau suami tujuannya Allah, dia terus mendekat kepada Allah. Istri tujuannya Allah, dia terus mendekat kepada Allah. Lama-lama makin dekat, dekat, dekat, dekat. Begitu pula para jamaah pendengar di seluruh dunia ini. Jarak memisahkan kita pulau, laut, kita tidak tahu satu sama lain. Tetapi kalau tujuan kita Allah, nanti semuanya makin dekat dengan Allah, hati kita makin dekat. Kalau semua terus bergerak mengarah kepada satu titik dari seluruh penjuru dunia ini, nanti Allah yang akan mendekatkan hati kita. Itulah pentingnya akidah. Kita tidak bisa bersatu dengan kekuatan kita tidak bisa bersatu dengan harta, kita tidak bisa bersatu dengan diikat oleh tali organisasi apapun, kita hanya bisa menjadi dekat dan bersatu kalau tujuan kita Allah, hidup di jalan Allah, hidup karena Allah, hidup untuk Allah. Nanti kalau kita semua bergerak makin dekat dengan Allah, maka Allah lah yang mempertautkan hati kita walaupun jarak waktu memisahkan kita. Nah itulah salah satu makna hijriah. Halo, kenapa jadi pada melongo begini? Terpikir, terbayang. Ya semoga Allah memberikan kemuliaan bagi yang memberikan inspirasi yang menjadi inspirasi bagi saya dan mudah-mudahan hari ini bagi rekan-rekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 570 Hijriah. Eh, Masehi, maaf. Beliau lahir di Arab di kota Mekah. Kalau yang pernah haji umroh bisa melihat berada di dekat marwah rumahnya. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah Ketika beliau lahir, ayahnya sudah wafat terlebih dahulu. Jadi praktis, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat wajah ayahnya. Tidak merasakan belayan, pelukan, sentuhan dari ayahnya. Lahir yatim. Usia lima tahun, 575 Masehi. Beliau dengan ibunya dan yang menyusuinya berangkat menuju Yastrib. Tapi sepulangnya di perjalanan ibunya wafat. Usia lima tahun sudah tidak punya ibu bapak. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya. Namun pada waktu usia delapan tahun kakeknya wafat dan beralih ke pamannya Abu Talib. Muhammad kecil ini senang untuk mandiri sehingga beliau walaupun masih kecil sangat menjaga kehormatan dirinya. Usia 12 tahun diajak oleh pamannya ke, ke Syria untuk berdagang dan disanalah Beliau diberitahu oleh para pendeta bahwa ini adalah orang yang akan menjadi nabi harus dijaga karena akan diperlakukan tidak baik. Sekembalinya beliau menjadi pebisnis sampai usia 24 tahun beliau mengelola uang dan dikenal di jazirah Arab sebagai seorang profesional muda yang sangat uh, disukai karena akhlaknya dan bisnisnya bersih, bagus, sukses. Usia 25 tahun karena beliau sering mengelola modal dari Siti Khadijah, maka nikahlah dengan Siti Khadijah yang usianya 40 tahun. Dan itu bukan antara pemuda miskin dengan janda kaya tapi seorang profesional muda yang sangat berhasil karena usia 25 tahun sudah 18 kali melakukan perjalanan ke luar negeri jadi luar biasa Muhammad muda ini memiliki pengetahuan yang besar tentang jazirah Arab dan nikah itu maaf saya baca di dalam beberapa keterangan maharnya saja 100 ekor unta muda bisa direnungkan kalau unta muda itu harganya 10 juta maka sekitar 1 miliar ada yang usia 25 tahun saat ini Ada-ada? ya nanti apa mas kawinnya ya seperangkat peralatan sholat sajadah ribu Quran ribu dan mukena tidak dilarang tapi sebaiknya memang kita hormati sebatas maksimum kita mampu lalu sesudah menikah rumah tangga baru ini lebih kalau awalnya banyak aktif keluar tapi lebih bisnisnya bisnis yang juga mengandung sosial yang tinggi sehingga masyarakat Arab pada waktu itu memberi gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya Al-Amin manusia yang sangat terpercaya tidak ada satupun di jazirah Arab yang meragukan kata-kata Nabi Muhammad menjelang usia 40 tahun Nabi eh, Muhammad ini belum jadi nabi dekat-dekat 40 mulai ber, sering berangkat ke Gua Hiro menyendiri di sana berhari-hari saum mensucikan diri bertafakur terus sampai akhirnya Allah memberikan hidayah maaf memberikan wahyu ini benar-benar mengguncang dirinya Beliau lari ke rumah Namun Siti Khadijah Istri yang amat bijak Waktu itu usianya 55 tahun Sudah 15 tahun berumah tangga Dengan empat putri Dan dua anak lelaki Dua anak lelaki masih, masih muda dan wafat Praktis Nabi Muhammad tidak memiliki putra lelaki Lalu di saat kegelisahan itulah istri menunjukkan peran yang luar biasa, menyejukkan. Dan inilah yang benar-benar bisa menjadi bahan renungan bagi kaum ibu, kaum wanita. Dikala suami mendapat banyak persoalan, kesulitan, maka harusnya tempat yang paling menentramkan adalah di rumah. Peran sebagai istri Qurrat ayun menyejukkan mata, menenteramkan jiwa, menjadi jalan dari Allah. Karena hari-hari jadi kurang lebih jangan risau, engkau adalah orang yang baik. Yang selalu menolong, memuliakan tamu. Begitu banyak kebaikan jadi tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Tiga tahun sampai usia 43 beliau dakwah diam-diam. Tetapi sesudah itu beliau mulai dakwah terang-terangan dan mulailah terjadi pemboikotan, kemurkaan, kemarahan dari masyarakat yang tadinya begitu dicintai, disukai, tapi sesudah menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sesudah menegakkan tauhid mulailah beliau dimusuhi, dikucilkan. Yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya sendiri. Kemudian yang awal-awal itu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Dan sampailah usia beliau usia 52 tahun. Wah, sudah betul-betul kekejaman perilaku dari bayangkan dari orang yang dicintai seantero negeri menjadi yang dimusuhi dan memusuhinya ini bukan hanya penghinaan, fitnah, tapi sampai ke upaya pembunuhan. Usia 52 tahun, beliau hijrah ke Madinah. Dan inilah awal penanggalan hijriah. Hebatnya di Madinah itu sudah ada pionir yang membuat oh, di sana ada yang lebih dulu masuk Islam. Jadi sebelum hijrah di Medina sudah ada yang masuk Islam dan dinanti-nantikan, dielulukan. Maka tidak usah heran kalau saudara lahir di satu tempat dan yang paling berat menerima dakwah adalah tempat tersebut. Tidak usah heran kalau kita dakwah di rumah yang lambat menerimanya adalah yang paling berat menerima dakwah misalkan adik-adik pulang mesantren nih ada roh mau pulang sebentar lagi tapi kok berat diterima di rumah dakwahnya kenapa padahal saya udah mesantren sebab tahu modalnya <laughs> begitulah ya. ada suami yang dakwah tapi istrinya tidak percaya sebab tahu modalnya maka Nabi Muhammad yang modalnya itu betul-betul disukai dicintai tapi ketika mulai menyebutkan akidah, mulai penolakan. Tapi itulah trek yang tepat. Sesudah hijrah 625 sampai 628 uh, eh, jadi mulailah terjadi penyerangan dari kaum musyrikin Quraisy pada bulan Maret tahun 625 9 Maret terjadi perang Badar setahun kemudian Maret terjadi perang Uhud tiga tahun kemudian pada bulan Maret terjadi perjanjian yang dilanggar juga tetapi yang menarik hanya membutuhkan hijrah 62 dan 8 tahun kemudian pada waktu usia Nabi 60 tahun Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan ribu pasukannya dan itulah penaklukan kota Mekah bulan Januari tahun 630 kalau tidak salah. Dan itu musim dingin. Hebatnya beda dengan film-film perang biasanya kan panglimanya begitu gagah di depan dengan pasukan. Kalau Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan udah luar biasa besarnya waktu itu. Ternyata beliau naik keledai sederhana dengan pelana yang ah sangat sederhana dan saking merunduknya sampai kepala beliau hampir menyentuh punggung keledai tersebut. Panglima yang hanya dalam tempo 8 tahun bisa menggalang semua kekuatan di jazirah Arab dan kembali ke Mekah. Ini luar. Lalu Dua tahun kemudian sesudah itu beliau melaksanakan haji wada usia 62 tahun dan 63 tahun beliau 63 tahun beliau pulang kepada yang teramat dicintai dan dirindukannya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa hadirin, hanya dalam tempo 23 tahun tuntas perubah, perubah jazirah Arab yang sama sekali waktu itu tidak dilirik oleh Bizantium maupun Parsi, dua negara superpower. Dan 100 tahun sesudah itu terbentanglah Islam dari mulai Eropa, Perancis Selatan terus sampai ke Afrika bagian utara dan merambah terus ke Cina termasuk ke Indonesia. Dalam tempo 100 tahun. Dan kita saat ini juga menjadi seorang yang beragama Islam tanpa melihat Nabi, mendengar Nabi. Tetapi apakah gerangan? Nah inilah sebuah sejarah nyata. Jadi kalau kekuatannya akidah seperti yang dicontohkan tadi, Allah yang mengikatnya. Khalid bin Walid asalnya panglima lawannya musuh di perang Uhud, tapi akhirnya berbalik menjadi panglima Islam. Kekuatan keyakinan kepada Allah inilah yang sangat dahsyat. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, maka keberaniannya akan betul-betul optimal. Bukan berani konyol. Kalau berani konyol itu berani tanpa perhitungan. Tetapi keberanian orang yang kuat akidahnya dia berani mengarungi resiko apapun sepanjang benar Nah hijrah apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita hijrah kemana nih tempatnya sekarang? Banyak yang bisa dilakukan, tapi kalau tidak keberatan pada hari ini, kita evaluasi. Kalau selama ini tujuan kita hanya duniawi, mari kita hijrah. Mulai hari ini tujuan saya adalah Allah. Saya ingin kaya, saya ingin jadi pejabat, saya ingin terkenal, saya ingin sukses. Ketahuilah bahwa semua itu ada dalam genggaman Allah. Daripada kita ingin yang cemen-cemen seperti itu, lebih baik ingin yang memiliki segala-galanya. Saya ingin menjadi hamba yang dicintai Allah Yang betul-betul semuanya karena Allah Tujuan saya adalah untuk dicintai, mencintai yang menciptakan diri saya. Saya ingin bisa pulang dengan selamat, ingin jumpa dan di dunia ini adalah untuk melakukan apapun yang terbaik yang disukai oleh zat yang menciptakan saya. Terserah mau di posisi apapun sebagai apapun yang penting Allah ridho Gak apa-apa saya ditakdirkan Jadi pengusaha yang kaya raya melimpah rupa Yang penting Allah ridho Tidak apa-apa kata apa saya menjadi dokter spesialis Yang penting Allah ridho Tidak apa-apa saya menjadi seorang menteri Asal Allah ridho Gak apa-apa terserah Allah mau dijadikan jenderal ataupun panglima Yang penting Allah ridho tapi tidak diberi itu apa saja posisinya yang penting Allah ridho nah, kalau orang sudah tujuannya Allah jadi cleaning service nggak ada masalah yang penting Allah ridho kalau hijrah dari tujuan yang hanya cemen duniawi ini kepada tujuannya Allah insya Allah kita akan menikmati Pak Irman sudah masuk? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah nih di tahun baru Hijriah. Iya. Alhamdulillah. Baru ada ah, cerita sedikit nih tentang bagaimana hijrah kolbu. Ada lagi yang bisa disampaikan nih Ustaz? Tentang hijrah nih menarik sebetulnya kalau kita bicara hijrah itu kan kalau secara fisik kan berakhir di zaman Rasulullah yang pindah tempat itu. Eh, sekarang ini tentu kewajiban hijrah itu adalah hijrah secara spiritual, secara maknawi gitu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-muhajiru manhajaro Amanah ammanahallahu anhu. Seorang muhajir sejati itu adalah orang-orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak apapun yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan atau semakin banyak ketaatan yang kita lakukan berarti bahwa kita adalah berhijrah. Juga dalam pengertian lain bahwa yang disebut dengan hijrah itu adalah ad-dawam fil khairat yaitu continue terus-menerus berkesinambungan kita beramal soleh. Itu juga adalah bagian daripada hijrah insyaallah itu mungkin tak? Ah, oh, para pendengar nambah jadi hijrah dari yang sering hilaf melanggar perintah Allah kepada eh, pokoknya hidup ini mau taat dan dari yang sering belang betong menjadi istiqomah. Ada lagi silakan Ustaz. Kemudian mungkin yang uh, harus selalu diperhatikan eh, uh, oleh kita bahwa uh, hijrah itu kadang-kadang kan uh, apanya gitu atau sesuatu apa yang kemudian yang harus kita hijrahkan. Mungkin itu yang sering menjadi banyak pertanyaan. Kalau saya berpendapat yang pertama adalah hijrah itu adalah minal jahri ilal ilmi. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ini tentu kalau kemudian kita ini banyak tidak tahu tentang agama kita boleh jadi kita ada dalam ruang lingkup yang dilarang oleh Allah Karena ketidaktahuan Karena orang itu berbuat dosa juga Tidak serta-merta mereka itu fasik begitu Ataupun kafir ya menentang Allah Tidak Seringkali orang berbuat dosa karena dia tidak punya pengetahuan ya begitu Tidak tahu tentang Islam yang ia tahu adalah kemaksiatan atau dosa dan itu dianggap biasa dan ia kemudian kerjakan. Tetapi kalau kemudian ia berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu nah maka insya Allah sesungguhnya dia bisa meninggalkan itu dan ini menurut saya menjadi sangat penting di mana setiap kita sebagai muslim harus nantiasa mencari ilmu karena Rasulullah mengingatkan bahwa mencari ilmu, ilmu itu minal mahdi ilal lahan dari sejak buaya sampai dengan liang lahan. jadi dengan demikian apabila kita menjadi pembelajar menjadi orang yang uh, apa uh, selalu belajar tidak pernah henti dalam kondisi apapun dalam situasi seperti apapun sampai kemudian ajaran jalan kita maka sepanjang itu pula kita dalam posisi berhijrah karena kita berpindah dari tidak tahu menjadi tahu begitu yang kedua yang keduanya adalah minal ilmi ilal amal dari ilmu menjadi amal Kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin tersejari bila samar. Oh apabila kita ini banyak ilmunya tetapi kemudian tidak terbukti dalam amal perbuatan seperti pohon yang uh, mubazir gitu, pohon yang tidak berbuah gitu. Nah, oleh karena itu uh, apabila kemudian uh, siapapun di antara kita uh, mencoba untuk melaksanakan mengamalkan apa yang sudah diketahui dari ilmu agama, dia adalah orang yang berhijrah tidak ada di antara kita yang menolak bahwa membaca Al-Quran tiap hari itu adalah baik gitu. Tidak ada. Nah apabila kemudian kita merutinkan membaca Al-Quran setiap hari, ikhlas karena Allah semata, walaupun hanya dua tiga halaman yang memakan waktu mungkin hanya kurang dari 10 menit, tetapi itu adalah uh, orang sudah berhijrah ketika ia sadar tahu bahwa membaca Al-Quran itu baik kemudian dalam waktu yang bersamaan ia membacanya begitu kalau orang sadar bahwa yang namanya menolong sesama itu adalah kebaikan maka kemudian apabila di suatu hari atau di setiap hari ia senantiasa berusaha menolong saudaranya yang terdekat dari dari dirinya maka sesungguhnya ia pun juga sedang berada atau sedang melaksanakan hijrah ceritanya seorang suami tahu bahwa menyayangi istrinya, kemudian melindunginya, kemudian mengajarkan istri dengan berbagai kebaikan dan amal soleh, itu adalah sebuah kebaikan dan kemudian itu ia lakukan tidak menamparnya, tidak menghinakannya, tidak memperlakukannya seperti pembantu, pada saat yang bersamaan dia juga sedang berhijrah. Atau seorang istri pula yang diperintahkan oleh agama kita untuk taat dan membahagiakan suami dan ia lakukan itu semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala bukan ingin disayang sama suami tapi karena Allah, maka selama ia taat, selama ia senantiasa membahagiakan suaminya, maka ketika itu pula dia juga berhijrah. Termasuk juga para pemimpin yang kemudian ia karena digaji oleh rakyat, karena dibiayai oleh negara dan kemudian ia eh, berbuat eh, kebaikan atau melakukan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, maka dalam waktu yang bersamaan sesungguhnya ia sedang berhijrah karena ia sudah mengetahui dan sadar terhadap kewajiban dan perannya, selanjutnya ia kemudian berbuat sesuai dengan yang ia ketahui tadi. Minal ilmi ilal amal. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Ah dua saja aja ah. Dua. <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Di mana sekarang tinggal ini? Jakarta, Bandung? Ya, di Jakarta hari ini. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Subhanallah, semoga Allah memuliakan dengan ilmu yang lebih luas, amal yang lebih ikhlas dan istiqomah. Amin. Amin ya. Amon izin untuk melanjutkan ini dengan para santri adaro. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Ustaz Hilman Rosyan Seorang hamba Allah yang diamanati ilmu yang banyak Juga menjadi anggota Dewan Dan beliau adalah salah seorang dari Dewan Pakar atau ulama Dewan Syariah yang ada di BPU kita Insya Allah Hadirin Ini adalah hiburan tahun baru Coba dikaitkan sama tahun baru Ya kalau ada Silakan namanya kesenian Madihin. Madihin kemarin wahidin. Ya madihin ya. Baik. Inilah kesenian kesenian madihin. Madihin ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Tentunya akan sampaikan dulu bahwa kesenian Madin ini biasanya disampaikan dengan bahasa Banjar Jadi kita agak kesulitan sekali membawakannya karena harus berbahasa Indonesia Karena kalau berbahasa Banjar tentu sebagian banyak yang tidak mengerti Iya pakai Indonesia aja ya supaya kalian mengerti. Gak apa-apa, ada kesalahan juga dah kami nggak tahu itu salah ya. ini tentu saya dengar karena kesenian daerah Kalimantan Selatan Tentunya di pagi hari ini kita mendengarkan Semoga kita disehatkan badan Dipanjangkan umur rezeki dimurahkan Sehingga kita daratan Juga kami ini bertujuan Untuk melestarikan budaya daerah sesuai anjuran Supaya meriah jemaah di masjid Ayo sama-sama kita bertepuk tangan Tepuk tangan Ya, agak lupa dikit ada pula yang jalan tapi aku ah, itu yakin kalau nang jalan itu sangat jarang ada yang kaya ada pula hidup dalam kemiskinan watak seseorang bertulang belakang orang baik dia suka sembahyang orang bodoh acuh bintang Siang tidur bila malam bergadang Cita-cita mereka hidup ingin jadi senang Banyak rezeki, banyak sahabat datang Tapi hidupnya itu bagai belalang Jadi hama besoknya dibasmi orang Basmi orang kalau orang terpelajar berpendidik berakhlak baik terhadap teman atau terhadap itu di masyarakat terhadap perintah perintah Tuhan dia selalu taat tidak mudah dia prestasi tidak pernah dia patah semangat salah dengan Tuhan selalu meminta maaf juga salah dengan teman selalu minta maaf salah Allah selalu bertobat Insya Allah selama di dunia di akhirat